Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al musannifu rahimahullahu taala fi kitabih Al-Ijtima'ul Juyus, Ijtima'ul Juyus al-Islamiyah 'ala al-Harb al-Mu'attila wal Jahmiyah. Wal bahtha ba'da al-maut haqqun wa qiyam as-sa'ati wa qiyam as-sa'ati wal wuqufa baina yaday Allah ta'ala yawm al-qiyamati lil hisabi wal qisas والميزان حق والصراط حق والحوض حق والشفاعة التي خص بها نبينا يوم القيامة حق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهيم سليمان fahimna الإخوة في الله كتاب melanjutkan uh, eh, كتاب pembahasan kitab Ijtima'ul اجتماع Islamiyah الإسلامية harbil Mu'attilah wal Jahmiyah karangan Imam Al Qayyim rahimahullah dan masih dalam penukilan perkataan Ibnu Haddad Asy-Syafi'i tentang akidah yang wajib diyakini setiap mukmin. Berkata Imam Al Qayyim rahimahullah menukil perkataan Ibnu Haddad wal ba'tsa ba'da al-maut haqqun dan hari kebangkitan setelah kematian itu adalah hak bahwasanya manusia akan dibangkitkan di hari kiamat tidaklah mengingkari kebangkitan ini kecuali orang-orang yang kafir. Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir menganggap mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Katakan Muhammad sekali-kali tidak demi Tuhanku latub'atsunna. Pastikan akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Pastikan akan dibangkitkan. Ya, datang seseorang membawa tulang-tulang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Man yuhil idhama wa hiya ramim?" Siapakah yang mampu mengembalikan tulang-tulang telah hancur ini? Kata Nabi, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah." Katakan yang akan mengembalikannya ialah Tuhan yang dahulu kala menciptakannya sebelumnya. Banyak keterangan-keterangan dalam Quran maupun dalam sunnah tentang adanya hari berbangkit di hari kiamat akan dikumpulkan seluruh manusia. Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan buhman. Dikumpulkan manusia, dibangkitkan manusia di alam mahsyar, di padang mahsyar dalam keadaan tak beralas kaki, hufatan uratan tak memiliki baju alias telanjang, tak beralas kaki telanjang. Ya, ghurlan buhman dalam keadaan belum berkhitan dan tidak membawa apapun juga dikembalikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berkhitan. Artinya Allah kembalikan sempurna tubuh manusia. Tak ada yang kurang. Ya, di hari kiamat. Bertanya Ibunda saya Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Wahai Rasulullah, bagaimana kondisinya? Telanjang bulat, wanita dan pria saling melihat. Maka Nabi mengatakan al-amru ashaddu an yuhimmahum dzalik atau kama qala. Huru-hara hari kiamat, peristiwa dahsyat hari kiamat membuat mereka tak pedulikan hal itu. Lebih dahsyat daripada mereka untuk melihat kiri kanan. Ya, kau lihat saja ketika datang bencana banjir, tsunami, orang telanjang tak tahu lagi. Ada yang pakaiannya tak jelas, pakaiannya hilang, ada yang telanjang bulat. Ya, mereka tak lagi lihat satu sama lain. Itu di dunia bagaimana di padang masyar. Ketika gempa orang keluar kamar mandi dalam keadaan telanjang, mereka tak tahu lagi. Gempa kekuatan sekian skala Richter keluar dari kamar mandi dalam keadaan telanjang, tak ingat lagi, tak sadar. Bagaimana dengan hari kiamat? Allahu Akbar. <clears throat> Semuanya akan dibangkitkan setelah kematian. Dan itu terjadi manakala ditiupkan sangkakala yang kedua ditiupkan dua kali tiupan wa nufikha fis-sur ditiupkanlah sangkakala yang pertama fasaiqa man fis samawati wa man fil ard maka seketika terkejutlah kagetlah ya segala yang terdapat di langit maupun di bumi dan binasalah seluruhnya thumma nufikha fihi ukhra kemudian ditiupkan yang kedua fa idzahum qiyamun yanzurun maka setelah itu mereka tiba-tiba bangun saling melihat satu sama lain keluar daripada kubur mereka ka ka'annahum ajdathu eh, ka'annahum kata Allah Subhanahu wa taala yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir mereka keluar dari dalam kubur mereka bangun berdiri bagaikan belalang-belalang yang berserakan muntashir menyebar kebayangkan bagaimana belalang jika datang menjadi hama pada satu Tanam-tanaman datang jumlahnya berjuta-juta, di sembarang tempat ada. Begitulah kira-kira peristiwa hari kebangkitan ya dan billah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wal ba'tsa ba'da al-maut haqqun wa qiyam saati Demikian juga adanya kiamat hak. Banyak keterangan dalam Quran Al-Karim. Yas'aluka yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Tak ada padamu ilmu untuk menyebutkannya, ilmunya kembali kepada Allah Tuhannya. Banyak keterangan dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kiamat dengan berbagai macam ragam ungkapan al-haqqatu mal-haqqatu al-qari'atu mal-qari'atu banyak Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul Ghashiyah, namanya banyak sekali. Setiap nama itu menunjukkan dahsyatnya peristiwa huru hara hari kiamat. Wa qiyamas sa'ati haqqun wal wuqufa baina yadayillahi ta'ala yaumal qiyamati lil hisab. Dan akan dibangkitkan manusia dihadapkan di hadapan Allah Rabbul Alamin untuk siap dihisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaqumul nasu li rabbil alamin." Pada hari ketika seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin siap menunggu untuk dihisab. Ya. Wal qisas wal qisas wal mizan haqqun. Dan akan ada yang namanya qisas di hari kiamat. Ya, adalah perkara yang tak selesai di dunia antara hamba. Ya, yang dizalimi di dunia ini diambil hartanya dengan tidak hak dicemarkan nama baiknya, digunjing, dicerca, dimaki, <clears throat> difitnah, ditumpahkan darahnya, dibunuh. Semuanya ini akan dibalas di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ditegakkan keadilan. Nabi yang mulia SAW pernah melewati ya dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu melewati dua ekor kambing yang sedang bertarung. Yang satu bertanduk, yang satu tak bertanduk. Maka bertanya Rasulullah kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, <clears throat> tahukah engkau mengapa kedua makhluk ini berkelahi, bertarung?" Kata Abu Hurairah, "Allah wa Rasulullah alam." Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah mengetahui mengapa mereka berkelahi dan sungguh Allah akan mengadili antara mereka di hari kiamat. Jadi yang namanya kisah bukan antara makhluk bernama manusia saja, bahkan antara hewan pun akan ditegakkan kisah dalam keterangan-keterangan hadis yang sahih sampai kambing-kambing yang bertanduk yang menzalimi kambing yang tak bertanduk akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan dahsyatnya huru-hara kiamat. Semuanya akan dikisas. Bukan hanya manusia, bahkan antara binatang. Allahul musta'an. Kalaulah binatang saja tak lewat dikisas, apalagi manusia. Bedanya binatang-binatang setelah Allah tegakkan keadilan antara sesama mereka, seluruh binatang tersebut Allah SWT jadikan debu. Maka melihat hal tersebut berkatalah orang-orang kafir, Ya tani kuntu turabah. Aduhai, sekiranya aku menjadi debu saja sebagaimana binatang-binatang tersebut. Itulah penyesalan yang tiada guna wal qisasa wal mizan hak demikian juga timbangan dan banyak keterangan dalam Quran maupun sunnah faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah barang siapa yang berat timbangan kebaikannya dia dalam kehidupan yang penuh kenikmatan ya waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah Wanadzul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Kami letakkan timbangan keadilan di hari kiamat. Ya, walahu kifatan. Timbangan ini memiliki dua sisi apa namanya? Apa namanya itu? Dahulu kala timbangan dua kan? Apa namanya? Neraca. Dua neraca. Ya, sekarang sudah jarang kita mendapat timbangan pakai neraca dua. Ya, tapi masih ada. Di hari kiamat dua neraca, timbangan kebaikan, timbangan keburukan. Didatangkan di hari kiamat seseorang laki-laki yang begitu gemuk sekali tubuhnya. Ya. Ketika ditimbang dalam timbangan kebaikan maka tak ada sedikit pun menjadi berat timbangan kebaikannya. Tak ada guna tubuhnya yang berat, ringan di hari kiamat. Bahkan kata Rasulullah, la ya'dilu indallahi janaha ba'udhah beratnya tubuh orang ini tidaklah senilai dengan satu kepak sayap nyamuk. Ringan timbangannya. Berat tubuhnya tapi ringan. <clears throat> Sementara Rasulullah SAW mengatakan, ketika tertawa para sahabat melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang begitu kurus. Mengapa kalian tertawa? Ya Rasulullah lihat betis yang kurus. Kata Rasulullah sungguh betis Ibnu Mas'ud ini di hari kiamat timbangan di sisi Allah SWT lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Muncullah pertanyaan, apa kaitan antara berat badan kurus badan dengan timbangan kebaikan? Ya. Ibnu Mas'ud, anggota tubuhnya itu digunakan untuk berbuat taat, bekerja untuk beribadah, berjihad di fisabilillah. Semua gerakan-gerakannya bernilai ibadah akan lembarkan timbangannya kesungguhannya dalam segala kebaikan membuat berat timbangannya. Tubuh kita ini berat timbangan dari kiamat berupa kebaikan dengan kita manfaatkan untuk kebaikan di dunia ini. Badan kita kita bawa untuk berjalan silaturahmi, menimba ilmu, macam-macam berbakti kepada orang tua. Tubuh kita ini manfaatkanlah untuk ibadah, maka dia akan menjadi berat, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala meski tubuh kita itu kurus. Di dunia kurus kering <laughs> sebagaimana Ibnu Mas'ud berat timbangannya. Laki-laki yang gemuk ini subhanallah. Timbangan kebaikannya ringan, tak mempengaruhi timbangan kebaikannya. Kenapa? Karena dia ketika di dunia malas dalam beribadah. Ya, tak taat dalam beribadah, tak rajin dalam beribadah, bermalas-malasan. Ya. Kau tahu bagaimana orang gemuk apalagi obesitas yang setengah ton badannya. Bayangkan bagaimana dia beraktivitas ibadah. Bagaimana dia berjihad? Bisa dia berlari? Bisa. Ibnu Mas'ud berlari, berjihad, naik kuda. Subhanallah. Bisakah dia sholat malam sampai semalam <clears throat> ruku, sujud, bangun? Payah. Terduduk saja sudah bagus dia. Ada yang terbaring aja, setengah ton badannya. Tengok orang-orang obesitas tuh. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan orang ini kurang aktivitasnya. Malas Orang obesitas itu adalah orang yang banyak makan, kurang gerak, ya enggak? Ketahuan tuh. Ya. Apalagi dalam hal ibadah, banyak juga orang yang tubuh luar biasa, tiap hari masuk apa namanya fitness itu, gym. Tubuhnya otot oh, besar-besar. Di hari kiamat ditimbang tak ada satu kepak sayap nyamuk. Naik gunung bisa. Subhanallah. Berenang kuat, apapun kuat, tapi sholat tak kuat. Masjid samping rumah tak bisa datang. Gunung Himalaya didaki. Timbangannya ringan di hari kiamat. Ya. Jadi jangan tuh menganggap ini Ustaz obesitas. Berarti yang gym itu mantap-mantap lah ya. Enggak. Tergantung digunakan apa. Tubuhnya itu untuk apa digunakan. Banyak orang tubuh itu hanya untuk gaya-gaya aja. Kalau sudah masuk gym, sudah setengah tahun, Kemana-mana pakai baju kaos tipis-tipis. Nah, jalan. Ini nggak guna di hari kiamat. Sengaja dia pakai kaos yang tipis-tipis, nampak badannya bersayap, kayak mau terbang. fa. Maka kita gunakan tubuh kita ini, habiskan tubuh ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala macam aktivitas ibadah. Ya Allah ridha, yang Allah cintai. Itu yang akan membuat tubuh kita berat. Dan yang akan ditimbang di hari kiamat adalah tubuh manusia. Yang kedua adalah catatan manusia. Yang ketiga adalah amalan manusia. Semua ditimbang. Ya, tiga-tiga ditambang. Tiga-tiganya ditimbang. Tubuh kita ditimbang. Ya, untuk apa tubuhmu yang berat-beratnya itu apa? <laughs> catatan amal akan ditimbang, yang ketiga adalah amalan akan ditimbang. Keterangan dari hadis-hadis Nabi menyebutkan tiga hal ini ditimbang. Ulama berselisih dalam perkara ini yang rajih semuanya akan ditimbang. Ya. Ketetan amal ini akan ditimbang dengan nilai yang terdapat dalamnya berupa amal ibadah. Ya. Sebagaimana dalam hadis lebih tokoh dibentangkan untuknya 99 lembaran daripada kehidupan di dunia. Dia lihat penuh dengan keburukan-keburukan. Dibentangkan. Dan dia memastikan dirinya pastikan masuk neraka. Hadithul bitaqah namanya. Kemudian Allah Jalla wa'ala bertanya, bertanya, Wahai hamba, apakah engkau mengakui ini semua dosa-dosamu? Atau engkau menganggap engkau dizalimi oleh para malaikat-malaikatku yang menulis? Ya, atqirru bihadhihi dzunub engkau mengakui dosa-dosa ini am dzalamatka katabatil hafizun atau engkau merasa dizalimi oleh malaikat-malaikat menulis yang menulismu dia berkata la ya rab tidak Tuhan ini semua benar fa dhanna annahu halikun dia pastikan dirinya binasa masuk neraka faqala law hal laka min hasanatin tudakhiruha li hadzal yaum apakah engkau punya kebaikan yang kau simpan pada hari ini dia katakan la ya Rabb, tak ada Tuhan. Kata Allah, "Bala balaka innana Hasanan nudakhiruha li hadzal yaum." Engkau punya satu kebaikan yang kami simpan untuk hari ini. <clears throat> Fa akhraja lahu bitaqatan fiha la ilaha illallah. Dikeluarkanlah untuknya satu kartu dalamnya ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat iman. Kata Allah, "Uhdur waz uhdur waznak." Naiklah ketimbanganmu maka diletakkanlah kalimat la ilallah itu dalam timbangan kebaikan seketika berat kalimat la ilallah begitu beratnya kalimat tauhid ini membuat ringan segala macam keburukannya dan dalam agama kita orang masuk surga manakala timbangan kebaikannya berat daripada timbangan keburukannya ya orang masuk neraka manakala timbangan keburukannya lebih banyak daripada timbangan kebaikannya Ustaz bagaimana yang sama? <laughs> Belen dia. Adakah yang belen? Ada. Mereka disebut dengan nama Ashabul A'raf. Yang termuat dalam surat Al-A'raf. Wa al a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Dan di atas Arab ada para lelaki-laki yang diketahui mereka dari sifat-sifat mereka. Tidak di surga, tidak di neraka. Di tengah-tengah Faida surifat absaruhum tilqa ashabil jannah. Kalau dilihatkan mereka ke surga ya Allah, berikanlah kami nikmat surga, masukkanlah kami ke surga, surga. Jika diperlihatkan ke neraka mereka berkata ya Allah, lindungilah kami dari neraka. Ya. Ashabul Arab adalah orang-orang yang istawat hasanatuhum wa sayyiatuhum. Yang sama kebaikan dan keburukannya. Akhirnya mereka tak masuk surga, tak masuk neraka, diletakkan di tempat-tempat antara surga dan neraka. Namun, ahlu sunnah dan ahlu tafsir sepakat kelak mereka ini dengan rahmat Allah Swt akan dimasukkan ke dalam surga. Asabul Arab semuanya akan dimasukkan ke dalam surga, tapi tak langsung. Diletakkan di tengah-tengah dahulu. Sambil mereka berharap-harap, berdoa-doa, merintih-rintih. Adapun ahli neraka akan dibiarkan kepada mereka ahli surga. Subhanallah. Walaupun neraka surga berbeda tapi Allah Subhanahu wa taala akan saling memperlihatkan satu sama lain. Berteriaklah ahlu neraka kepada ahli surga, an afidhu alaina al ma'i au mimma razaqakumullah. Wahai ahli surga, berikanlah kami seteguk air, berikanlah kami rezeki Allah berikan kepada kami, kalian. Kalau berkatalah penduduk surga, Inna "Innallaha haramahu al kafirin." Allah haramkan segala macam makanan minuman untuk orang-orang kafir. Allah Akbar. Ya, saling melihat mereka. Allah akan tempatkan. Inilah ikhwati fillah tentang mizan wal qisasa wal mizan haqqun was sirata haqqun dan as-sirat adalah perkara yang hak. As-sirat adalah jisrun mamdudun baina dhahranai jahannam. Jembatan dipancangkan di atas neraka jahannam. Padang mahsyar jembatan, neraka jahanam, surga. Padang mahsyar luas, tempatnya berbeda-beda. Ada tempat yang gelap, tak ada pada cahaya. Sebelum sirat, itu padang mahsyar gelap, tak ada cahaya. Allah berikan cahaya kepada orang-orang beriman saja. Adapun orang-orang munafik di awal perjalanan mereka numpang dengan orang beriman, ikut di belakang orang beriman sama-sama. Datanglah masanya Allah pisahkan antara keduanya. Ya. Kata Allah dalam surat Al-Hadid, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'anuruhum pada hari kiamat engkau lihat orang-orang beriman laki-laki perempuan, yas'anuruhum nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka menerangi di hadapan mereka, kiri kanan mereka. Busyrakumul yawma jannat. Bagi kalian hari ini berita gembira dengan surga. Ya Allah siapkan untuk kalian Ya, tajri min tahtil anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka dalam selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang hakiki. Kemudian selanjutnya ya mataral munafiqina wal munafiqat yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat alladziina amanu unzuruna Ingatlah pada hari berkata laki-laki dan perempuan dari golongan munafikin kaum munafik kepada orang-orang beriman, tunggulah kami, naktabis min nurikum, kami mau ikut numpang cahaya kalian. Qilar ji'u wara'akum dikatakan kalian kembali ke belakang. Faltamisu nura cari sendiri cahaya. Fudhuriba fadhuriba bainhum bisurin lahu bab. Antara mereka dipisahkan dengan dinding. Batinuhu fi rahmah, ada pintunya bagian dalam penuh rahmat wa zahiruhu min qibadil adzab bagian luar penuh dengan azab. Yunadunahum orang-orang munafik berteriak memanggil orang beriman. Alam nakum makum, bukankah kami dahulu bersama kalian? Qalu bala. Kata orang beriman, ya dulu di dunia sama-sama kita, walakin fatantum anfusakum. Walakin nakum fatantum anfusakum, tapi kalian telah yang mencelakakan diri kalian sendiri. Ya, wartabtum, kalian ragu-ragu wa tarabbastum. Ya. Kalian menunggu azab Allah Subhanahu wa taala hatta jaa wa'dullah. Sampai datang kepada kalian apa janjikan berupa kematian dan hari kiamat. Wa gharrakum billahil kalian tertipu dengan segala yang menipu. Inilah peristiwa sebelum sirat, gelap gulita. Orang-orang beriman Allah berikan cahaya, ada yang cahayanya sebesar kuku, ada yang cahayanya subhanallah sebesar gunung. Masing-masing orang diberikan cahaya sesuai dengan amalan di dunia. Yang paling kecil ada cahayanya sebesar kuku kakinya yang hidup dan mati. Kau bayangkanlah lampu yang ada pada sepatu <laughs> anak-anak. Bayangkan, ada lampunya kalau dia jalan hidup, berhenti mati. Itu perumpamaan tentang cahaya yang Allah berikan kepada orang yang paling miskin dari orang-orang beriman yang penuh dengan dosa-dosa. Cahayanya kecil, redup-redup. Ya, redup cahayanya. Kadang hidup, kadang mati. Kalau hidup dia jalan, kalau mati dia berhenti. Ini sebelum sirat. Jadi yang namanya padang mahsyar peristiwa yang banyak, banyak tempatnya, stasiunnya banyak. Ada tempat mereka dihisab, ada tempat mereka ditimbang. Mau tahu hakikatnya? Tunggu tanggal mainnya. Tak sabar, cepat mendaftar. <laughs> Allah, mustahil. As-sirat Dan Nabi telah menyebutkan setiap orang akan melewati surat ini. Semua bahkan Quran pun mengatakan demikian. Wa imingkum illa wariduha. Setiap orang pasti akan melewati neraka jahanam. Setiap orang. Mukmin kafir semuanya, cuma bedanya orang kafir tak sampai ke surga, masuk ke neraka. Wa imingkum illa wariduha wa kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Sungguh bagi Tuhanmu ketetapan yang telah Dia pastikan, Dia wajibkan Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa wa nadharu zalimina fiha jithiyah. Kami biarkan orang-orang zalim terperosok ke dalamnya. Semua. Dan setiap nabi ketika melewati sirat masing-masing mereka berdoa, "Rabbi salim salim Tuhan selamatkan, selamatkan." Nabi loh. Setiap nabi mengatakan, "Rabbi salim salim Tuhan selamatkan, selamatkan." Nabi Subhanallah. Dan sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam ini orang yang melewatinya berbeda-beda. Ada yang cepat bagaikan kilat, ada yang cepat bagaikan angin, ada yang cepat bagaikan kuda-kuda yang berjalan cepat, ada yang cepat bagaikan unta berlari. Ada bagaikan orang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak-rangkak. Subhanallah. Ya, yang merangkak-rangkak ini makdusun najin. Ada yang terkoyak-koyak karena di samping kiri kanan ini dari jembatan Sirot ada kalalib. Memiliki pengkait bagaikan kail. Mata kail kalau sudah masuk tak bisa lepas. Harus koyak itu daging. Kalalibun. Setiap orang yang merangkak-rangkak ini ada yang makdusun najin. Koyak-koyak tubuhnya tapi sampai ke ujung ada yang tenggelam ke dalam neraka jahanam ya dan billah. Ya, ada yang bagikan kilat menyambar. Semuanya itu terkait dengan bagaimana mereka meniti sirat di dunia. Petunjuk di dunia, hidayah di dunia. as ditafsirkan oleh para ulama-ulama tafsir as al mustaqim dialah kitabullah dan sunnah Rasulillah Dialah jalan Abu Bakar dan Umar. Ya, Sekuat apa seseorang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sekencang itulah dia berlari melewati sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan berilah kami hidayah, petunjuk meniti jalan lurus. As-siratal mustaqim di dunia kitabullah, sunnah Rasulullah. Ya, as-sirat di dunia adalah Abu Bakar, Umar, para sahabat. Sekuat apa kita berpegang di dunia ini meniti sirat, Quran, sunnah, jalannya Bakar, jalannya Bakar, jalannya Umar, jalannya para sahabat. Sekuat apa kita berlari mengejar yang pertahankan yang belanya, sekencang itu kita akan berlari meniti sirat di padang mahsyar kelak. Karena itulah tak sama. Tak samanya orang melintas sirat sama dengan tak samanya orang di dunia ini. Ada yang ngaji pagi, sore, siang, malam ngaji dia. Ada yang seminggu sekali ada yang daurah-daurah takbir akbar sebulan sekali, <laughs> ada yang tiga bulan sekali. Mau disamakan? Tak mungkin. Ada yang tiap hari satu jus, Ya, ada yang setahun sekali satu jus, ada yang bertahun-tahun satu jus pun tak lewat. Mau disamakan mustahil. Ada yang berinfak, bersedekah, berbakti, ada yang bakhil yang kikir, ada yang macam-macam. Maka ini semua ditentukan dengan bagaimana perjalanannya meniti sirat di dunia. Apa tadi sirat di dunia? Kita buat sunnah, Quran dan sunnah, Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Kalau mau kencang berjalan di atas sirat, kencang langkah berjalan di atas sunnah Rasulullah di dunia ini. Jangan berlambat-lambat. Jangan bermalas-malasan. Ingat, tubuhmu habiskan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Buang rasa malas. Ya. Berusaha untuk istiqamah di atas kebaikan, mengaji, qiyamul lail, menyambung silaturahmi dan seterusnya. Berbakti kepada orang tua, banyak kegiatan-kegiatan yang kau harus istiqamah. Ya, energimu habiskan untuk berbuat taat kepada Allah, bukan untuk bermaksiat, bukan untuk perkara yang sia-sia. Lisanmu habiskan untuk zikrullah. Bukan banyak omong tak jelas sana kemari tak fokus, banyak kumpul-kumpul tak baik. Sesekali boleh, selalu tak baik. Omongannya pun nggak jauh-jauh daripada ta'adud. Itu pun tak jadi-jadi. Fokus. Lisanmu manfaatkan untuk kebaikan, telingamu, matamu, tanganmu, kakimu supaya berat timbangan di hari kiamat. Habiskan diri kita ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya bernilai. Mata kita gunakan untuk kebaikan, telinga, tangan, kaki semuanya agar berat timbangan di hari kiamat. Wal qisasa wal mizan haqqun was siratu haqqun. Ya. Di ujung sirat ada lagi namanya qantaratun. Qantaratun ini adalah ujung sirat. Di sana akan diberhentikan pula segala macam perkara-perkara yang tak selesai ketika dikisah Masih ada bersisa. Tapi ini khusus kontorah untuk menghentikan sesama orang beriman. Orang kafir sudah masuk semua ke dalam neraka jahanam. Ya, ketika itulah akan diberhentikan. Masih ada perkara sakit hati, di dunia tak selesai. Ya, ngambek dengan kawannya, merasa tak senang dengan kawannya, diberhentikan di sana semua. Allah suruh selesaikan perkara kalian. Setelah semua selesai, masuklah ke dalam surga. Ketika masuk surga, tak ada lagi sedikit pun iri, dengki, kebencian tak ada. Wa naza'na ma fi suduri min ghillin. Kami cabut dari hadapan mereka segala macam bentuk iri dengki, permusuhan, dendam, kesumat ikhwanan, semua bersaudara ala sururin mutaqabilin. Mereka di hadapan satu sama lain, di atas dipan di atas kasur-kasur empuk, di atas kursi-kursi empuk saling berbicara satu sama lain. Habis semua. Tak ada lagi persisihan. Itu namanya kantarah. Kalau andai kata kisah itu nanti sebelum kantarah. Kisah semuanya kantarah yang bersisa di sanalah bersisa dan ketika itulah semua akan saling memberi maaf satu sama lain. Masuklah mereka dalam surga, lepaslah segala macam kebencian. Di surga tak akan ada lagi namanya kebencian. Surga Darut Tayyibin, negeri orang-orang yang baik. Siapa yang baik-baik? Aqwaluhum tayyibah yang perkataannya baik-baik, wa af'aluhum tayyibah perbuatannya baik-baik, wa i'tiqaduhum wa i'tiqadatuhum tayyibah yang akidahnya baik-baik. Semua yang baik-baik surga. Adapun neraka darul khubatha atau darul khabithin, negeri orang-orang yang buruk, yang buruk perkataannya, buruk perbuatannya, buruk keyakinannya, buruk mata pandangan matanya, buruk pendengaran telinganya, buruk gerakan tangannya, buruk langkah kakinya. Ini darul khabithin. Subhanallah. Kemudian wal haudha haqqun. Wal haudha haqqun. Habis waktu kita? Ya. Hah? belum lagi. Ya, enggak enggak ya, cukup belum menit wal haud ini. Kita padakan dulu sampai di sini, antum sabar-sabar aja. Terus di channel yang sama. hingga <laughs> depan kalau masih ada umur Ya, kalau anda kata antum lebih dahulu, ya udahlah. Kami doakan semoga Allah meringankan segala macam perkara-perkara kebaikan antum. Kalau anda duluan, mohon doakan. Allah alam, kita tak ada yang tahu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la wa atubu